Karena itulah setiap individu muslim, individu muslim hendaknya bersemangat punya perhatian khusus untuk mempelajari perkara perkara yang dalam Islam ini dikatakan sebagai prinsip. Demikian. Qala rahimahullah qala qala hafizahullah taala sama salamatu qulubihim wa alsinatihim Prinsip yang keenam salamatu qulubihim wa alsinatihim. Penjagaan kolbu. Demikian pula penjagaan lisan. Kolbunya selamat, lisannya selamat. Artinya menjaga hati dan lisan li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min usuli ahli sunnah wal jamaah termasuk salah satu prinsip dari sekian prinsip-prinsip ahli sunnah termasuk salah satu pokok dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim terjaganya hati mereka yaitu ahli sunnah wal jamaah terjaganya lisan mereka li ashabi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap sahabat rasul alaihi salatu wassalam Kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana Allah menyifati mereka orang-orang dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam firman-Nya Lamma dzakara al-muhajirin wal ansar ketika Allah menyebutkan kaum muhajirin dan kaum ansar wa athna alaihim dan Allah Azza wa Jal memuji mereka qala ta'ala Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Hasyr pada ayat yang ke-10 Qala walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang hidup setelah mereka, siapa? Itu orang-orang yang hidup setelah muhajirin dan setelah orang-orang ansor. Orang-orang yang hidup setelah generasinya muhajirin dan ansor. Apa yang mereka ucapkan? ya kulun. <clears throat> Ucapannya ialah sebuah doa. Rabbana ghafir lana. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ampunilah kami. Ampuni pula saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Didoakan. Ya Allah ampuni kami orang-orang yang lebih dahulu dalam imannya sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan لِلَّذِينَ amanu Rabbana innaka رَؤُوفٌ rahim Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami itu ada penyakit kedengkian Menyimpan kedengkian Jauhkanlah Kepada orang-orang yang beriman Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Rabbana innaka raufun rahimun. Wahai Rabb kami sesungguhnya engkau Zat yang maha penyantun dan maha penyayang Engkau zat yang rauf Rahim Kemudian wa, il, wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam juga menerapkan hadis Nabi. Juga sebagai bentuk penerapan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim فيما أذكر من حديث أبو سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي Nabi berkata ini kepada siapa coba? Hmm? Khitab Nabi ketika beliau mengatakan la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat. Untuk kita asalnya barakallahu pertama yang diajak bicara ialah para apa? Para sahabat yang hidup setelah kaum muhajirin dan ansar kan demikian. Apalagi orang-orang yang hidup di zaman kita. Lebih-lebih lagi. Jangan kalian mencela sahabatku. Di sebagian riwayat diulang sampai tiga kali. La tasubbu ashabi. Jangan mencela sahabatku, jangan mencela sahabatku, jangan mencela sahabatku. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Azza wa Jal. Lau anfaqa ahadukum sama juga. Siapa yang berinfak di sini? Nabi mengkhitabkan, mengajak bicara kepada sahabatnya. Kalau saja di antara kalian itu menginfakkan hartanya, mithla Uhud, Zahaba yang beratnya itu seberat bukit Uhud berupa emas. Punya kita? Hah? Punya tapi milik orang lain, privat kan begitu ya. Kan demikian. Kalau ada emas yang beratnya seberat bukit Uhud, lalu kalian infakkan Kata Nabi, "Ma balagha mudda ahadihim." Belum bisa menyamai, mengimbangi kalau saja dari kalangan muhajirin dan ansor itu yang mereka infakkan itu hanya satu genggam. Afwan, mud, ya, dua genggaman tangan begini. Seandainya yang mereka infakkan dua genggaman tangan. Dibandingkan kalian menginfakkan harta seberat apa? Bukit apa? Uhud dengan mereka yang menginfakkan dengan satu mud, satu genggaman dua tangan demikian. Wala nasifah dan juga bukan separuhnya, berarti satu genggaman. Jika ada sahabat kalangan muhajirin wal ansar menginfakkan hartanya segenggam emas, kemudian kalian infakkan harta kalian emas seberat gunung Uhud belum menyamai Nah kalau hitung-hitungan secara kuantitas mana yang lebih banyak emas berat gunung Uhud dengan emas segenggam kan begitu ya? Tapi sisi kualitas karena keimanan. Sebab itu hadirin barakallahu fikum seorang ketika mensedekahkan hartanya. Naam tentunya yang banyak berbeda dengan yang sedikit. Tetapi sesuatu yang sedikit jika lillah karena Allah itu akan berat di sisi Allah. Kalau judulnya menginfakkan hartanya banyak, tetapi disebut-sebut terus, diungkit-ungkit, disakiti yang diberi, kamu itu kalau nggak saya beri mati kamu kan begitu ya. Eh, sudah delosor kan begitu ya. Kan nyakiti hati ya. Qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza ucapan yang baik seorang ketika mengucapkan baik lebih bagus ketimbang ketimbang sodakoh tapi diiringi dengan menyakiti kepada yang diberi bahkan para barakalafikum menyebut-nyebut pemberian itu bisa membatalkan menghapus kebaikan dari sodakoh yang kita keluarkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan. Jangan kamu hapus la tubtilu sadaqatikum. Batalkan berarti nggak fungsi, nggak berguna. Jangan kamu hapus, jangan kamu batalkan sodakoh kamu. Bilman wal adha. Dengan menyebut-nyebut, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kamu beri. Kalladhi yunfiku malahu ria'an nas dia itu seperti orang yang kalau menginfakkan hartanya ingin tersohor, ria, ingin dilihat orang. Kalau nggak ada yang lihat, kok kurang? Bagaimana kan begitu? Pinginnya disebut, disanjung. Wala yu'minu billah wal yawmil akhir. Juga seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Allah misalkan famathaluhu Permisalan orang yang mensodakokan hartanya, memberikan hartanya, lalu dia sebut-sebut, dia ungkit-ungkit, dia ceritakan ke sana kemari, dia sakiti orang yang diberi. Mathaluhu kama tadi Sofwan, alaihi turabun, seperti batu yang licin, ada debunya. Batu yang licin ada debunya. Fa'asabahu wabilun. Diguyur dengan air hujan. Fatarakau solda. Tentunya yang namanya batu licin ada debu yang menempel. Lalu disiram dengan air hujan. Kira-kira ada yang nempel tidak? Kan, kan bersih. Gak ada manfaat. La yakdiruna alai syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qawmal kafirin dia pun tidak mampu untuk berkuasa. Barakalafikum. Menahan apa yang telah dia beri, jangan ya Allah, jangan kemudian engkau hapuskan. Kan begitu. Padahal dia terus dalam kondisi mengungkitnya, menyebutnya, menyakiti orang yang dia beri. Barakalafikum. Karena itulah seorang jika memberi sesuatu kok tiba-tiba ada masalah baru konflik baru. Kan begitu ya. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Kita kasih. Ya. Kemudian ada konflik kadang-kadang. Ya sudah, yang diberi yang diberi ya sudah. Enggak usah diungkit-ungkit. Kan demikian. Laka masadak Kan begitu. Pahala yang kamu sedekahkan. Wa alaihi ma Bagi dia apa yang sudah diambil. Ya sudah kan begitu. Walaupun dalam hal ini Rasul alaihi wassalam mengingatkan Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u Kalau ada orang yang berbuat kepadamu kebaikan ada orang lalu berbuat kepadamu kebaikan fakafi'u balaslah dengan yang setimpal yang sepadan yang sesuai Demikian. Fa'illam tajid fiu. Tapi kan kadang orang ketika membalas kebaikan orang itu tidak bisa apa? Setimpal, sepadan. Kan demikian. Kadang orang ngasih kita, kan begitu. Nggak bisa kita balasnya. Tiap hari ngasih kita sesuatu. Dikirim misalnya apa? Tetangga dikirim. masih ayam, masih ini kan begitu. Kita nggak punya apa-apa mau balesi dengan apa isanya dikembalikan piring kosong kan kadang-kadang malu. Nah, ketika ketidakmampuan apa yang seorang perlu lakukan? Fa illam tajid maduka fi'u fad'u Kalau enggak mampu membalas dengan yang setimpal, doakan hatta tarau annakum qad kafa'tumuh Sampai-sampai betul kamu melihat pada wajah orang yang memberimu itu betul-betul dia sudah menyamakan pembalasannya. Jazakallah khair atas pembeliannya. Saya nggak bisa balas apa. Alhamdulillah kami lapang dada. Kami punya kelebihan. Balikkan saja tempatnya. Sudah nggak usah apa istilahnya memberatkan diri. Saya senang memberi ini kan begitu. Nampak wajahnya senang. Jangan sampai orang mungkin misalnya misal ya goreng pisang dikirim. Malah pisang di rumah lebih banyak ketimbang di rumahmu kan begitu. Ya. <laughs> misal. doa apa salahnya diterima? Jazakallah khair kan begitu. Ya. Dikirim ikan asin. Nah, di rumah kami daging ayam lebih banyak. Kembalikan sana kan begitu. Jangan begitu. Terima. Kan begitu. Sampai-sampai obat dari seorang yang dalam kondisi kadang-kadang terjadi masalah kan begitu ya. Hadu tahabu saling memberi hadiah, pemberian, tahabu muncul rasa apa? kecintaan. Apalagi budaya kita kan identik dengan pekewohan, atau pekewohan ya? Nah, enggak enakan kan begitu ya. Masih bisa balas satu yang lebih terus balas-balasan kan begitu ya. Enggak <laughs> selesai-selesai kan begitu. Al-muhim Kadang-kadang seorang dalam kondisi kecil hati. Kecil hati. Barakallahu Sampai Sabi Nabi SAW dalam kondisi ketika Aisyah e, merebus daging, Akhiru marakan, perbanyak kuahnya supaya dihadiahkan. Ya jangan terus kemudian sudah masak ayam kan gitu. Banyak yang dikasih kuahnya saja ke sebelah kan. Nah, mana ini isinya kan begitu ya. Nah, sesuai dengan hadis kan begitu ya. Ya, jangan kolot begitu. Walau bi walaupun dengan kuku, ya. Kalau kambing kan ada kukunya itu ya. Kaki itu kan ada kukunya. Bukan kakinya, masih mending kukunya kan begitu. Nyembelih, Masya Allah, satu ekor kambing, <clears throat> keluarganya kecil. Dibagi tangannya, kulitnya, mungkin ya kukunya sesuai dengan hadis katanya. Ya bukan begitu. Seseorang ketika memberi itu apa? Hendaknya perkara yang dikatakan yang baik. Anfiku mimma razaqnakum wa mimma akhrajnakum minal ardh. Nafkahkanlah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kalian dan apa yang Allah keluarkan dari bumi yang itu atas hasil upaya kalian. Tanam pisang, tanam kelapa, tanam macam-macam kan begitu ya. Anfiku. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhirihi ila antum fi. Dan jangan punya tabiat kalau menginfakkan itu barakallahu sesuatu yang kamu gak sukai Seandainya kamu disuruh mengambil itu dengan mengejamkan mata ini. nggak nggak suka saya ini. Kamu kasihkan orang kan begitu. Ya. Disorti yang baik-baik, yang jelek-jelek dikasihkan orang misalnya. Barakallahu fikum. Nah, semacam ini barakallahu fikum tentunya sebuah muamalah dalam keseharian membutuhkan kepada apa? latihan. Memberi kan begitu ya. Tanggap dengan tetangganya, Fabarakallahu fikum. Yang semua tadi itu tidak akan mengurangi tidak akan apa? mengurangi apa yang dimiliki seseorang khilafan lil mubtadi'ah berbeda dengan kalangan kaum mubtadi'ah minar rafidhah Syiah Rafidah Syiah barakalafikum. itu sekte yang gula Rafidah Orang-orang Rafidah Mereka-mereka yang tingkatannya mengkafirkan para sahabat. Karena ada sekte Syiah pun yang tidak sampai kepada mengkafirkan sahabat. Sebab itu kalau kita jumpai dalam hadis Lalu ada rawi, periwayat. Si fulan rumia bitasyayyuh. Si fulan terkontaminasi dengan faham syiah. Di masa-masa dahulu, Kal Hakim, demikian pula Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Itu bukan demikian. Hanya memandang tafdil. Ali dikedepankan ketimbang jadatan apa? Uthman. dikedepankan, dimuliakan urutannya kan begitu. Mereka tidak mengkafirkan sahabat. Sahabat semuanya mulia begitu. Hanya dalam urusan siapa yang lebih depan, kan begitu. Tapi jangan sampai barakallahu fikum kemudian seorang terkecoh dengan syiah-syiah di zaman sekarang. Syiah kami itu bagus, kan begitu ya. Syiah kami saya jamin Anda masuk surga begitu. Ya. Dalam kitab-kitab Syiah nikah mut'ah. Nikah kontrak, iya kan? Judulnya nikah mut'ah itu nikah kontrak. Misalnya ketemu perempuan mau ke Jakarta. Kok nggak ada mahram? Mas, tolong nikahi saya sampai Jakarta nanti kita cerai. <laughs> kan begitu ya, dikontrak. Ya nanti sampai Jakarta sepekan saja kan begitu. Cerai kami kan begitu. Nikah kontrak. Begitu. Barakallahu fikum dalam kitab-kitabnya Syiah hasil keturunan dari nikah mut'ah lebih mulia ketimbang nikah-nikah yang sah. Begitu. Wal billah. Wal billah dengan perkara itu. Seandainya agama ini agama yang benar kan Masya Allah laris banget kan gitu ya. Laku, laris manis. Tetapi demikianlah Allah tidak menghendaki umat yang baik, umat Muhammad yang dari fitrah itu kemudian tidak gampang dibohongi. Terbunuhnya Hussein, mereka meratapi katanya, padahal termasuk pembunuhnya. Bahkan di negara kita sekarang, Idu Ashura, eh, hari besarnya mereka pada ratapan tangis untuk meratapi wafatnya Hussein, pada bulan-bulan Syura, kan ada Idul Ghadir, melukai kepalanya, badannya, ditumpahkan darahnya kan begitu ya. Dilukai, disayat. Sampai kadang-kadang bayi oleh ibunya disayat, dilukai darahnya. Untuk apa? Mengenang tentang telah tumpahnya darah Husain kan begitu. Kata mereka kami yang melukai kepala kami bertabarruk untuk memperingati kematian Husain, lukanya cepat sembuh. Gak sakit katanya. Kan bahaya ini, iya. Bahaya seperti itu. Kepada Nabi saja tidak dilakukan, kan demikian. Padahal telah berlalu sahabat-sahabat yang juga matinya terbunuh. Kenapa ayahnya tidak diperingati seperti itu? Bukankah Ali atau kakeknya Afwan? Ya. Rasul misalnya atau ayahnya Ali bin Abi Thalib yang dalam kondisi meninggal juga terbunuh tidak diperingati seperti itu. Kenapa? Kenapa mereka memilih Hussein dan demikian? Telah ada para sahabat-sahabat sebelumnya yang juga meninggal dan dalam kondisi terbunuh. Kenapa mereka tidak memperingati seperti itu? Demikian pula min Rafidah wal Khawarij. Juga kalangan Khawarij alladzina yasubbuna sahabah pihak-pihak yang mencela mencaci sahabat wajhaduna fadailahum dan menentang keutamaan sahabat menentang keutamaan sahabat wa yara ahlu sunnah anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu sunnah berpendapat. Khalifah setelah wafatnya Rasulullah ialah Abu Bakar. Summa Umar. Summa Uthman. Summa Ali. Itu ahlu sunnah wal jamaah menyepakati. Khalifah setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula. Siapa yang mengkritisi Siapa yang mengkritisi mentaan, mencela, menganggap tidak sah misalnya, itu ta'an, mengkritisi. Salah satu dari khalifah yang empat tadi, fahuwa awal min himari ahli. Dia lebih tersesat ketimbang keledai miliknya. Yaitu menunjukkan kepada kebodohannya. Dia lebih tersesat, lebih bodoh ketimbang piaraan yang dia miliki. Limukhalafatihi an-nas. Karena menyelisih kepada nas wal ijma'i ala khilafati haula ala ma ala hadha tertib. Demikian pula menyelisih nas dan juga ijma barakalatikum yang menyatakan bahwa khilafah itu berdasarkan kepada urutan yang disebutkan tadi. Abu Bakar, kemudian siapa? Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Sebab itu, kenapa para ulama dalam kitab-kitab i'tiqadnya, kitab-kitab tauhidnya itu menyisipkan jadi disisipkan dalam kitab akidah. Dibahas masalah apa? At-tarahum bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tarahum ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan, pemuliaan kepada sahabat Nabi. Jadi kalau kita sering mencermati dalam kitab-kitab para ulama, karya-karya para ulama yang membahas masalah usul masalah prinsip, masalah sahabat ini dimasukkan di situ. Kenapa yang demikian ini? Fa barakallahu fikum. Para ulama memasukkan pembahasan masalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam pembahasan perkara i'tiqad sebagai bentuk pengingat atas kedudukan mereka dan keutamaan mereka. Jadi mengingatkan bahwa para sahabat itu kedudukannya dan keutamaannya di sisi Allah tinggi dan besar atau agung. Sekaligus sebagai rad ala man khalafal haq. sekaligus mengandung bantahan kepada pihak-pihak yang menentang kebenaran dari kalangan ahlul bida'i wal ahwa pihak dari kalangan orang-orang yang membuat kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu. Demikian pula atau demikianlah alasan. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab yang dikatakan usul atau akaid, itu mesti ada pembahasan masalah apa? Sahabat. Karena itu penting mengingatkan kepada keutamaan mereka, kedudukan mereka sekaligus untuk membantah pihak-pihak yang mencela dan mencerca apa? Sahabat. Terus diingatkan. Terus diingatkan. Pernah dalam sebuah majelis ya. Ada seorang direktur bank muamalah ketika di satu kajian di masjid kemudian kita sampaikan pembahasan masalah hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan itu pertanyaannya mohon maaf Ustaz katanya kami memandang Muawiyah ini orang tuanya kan terbelakang Islamnya kan begitu Abu Sufyan kan bukan orang-orang yang pertama masuk Islam. Sehingga orang-orang yang terbelakang katanya dipertanyakan keislamannya. bilang kan begitu. Lihat. Saya jawab semestinya yang dipertanyakan keislamannya kan kita ya andai kata sahabat hidup, kita pun bertanya kepada sahabat, kira-kira Islam saya seperti ini benar apa enggak? Kan begitu. Mereka-mereka orang yang Allah Azza wa Jalla sifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi pun mengatakan, La tasubbu ashabi. Kok dengan santainya mengatakan, menurut saya sahabat itu demikian-demikian. Kira-kira orang yang barakalafikum akalnya dipakai, orang yang dekat pemahamannya, hidupnya dipuji. Khairun nasi karni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik generasi generasiku, orang-orang setelahku, orang-orang setelah setelahku, kan begitu dipuji oleh Nabi. Nah kita mendapat pujian? Kan tidak. Kok punya keberanian, jurah. Keberanian mengkritisi sahabat. Bukankah sepantasnya seandainya ada sahabat kemudian kitalah yang dikritisi sudah benar belum iman kita kan demikian. Kenapa kita berani? Itulah hendaknya seorang mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang muncul pertanyaan, "Lu kenapa di masa sahabat kok konflik kan begitu ya?" Ada apa? Kesatul Jamal, perang Siffin kan begitu ya perseteruan di antara para sahabat. Jawabannya barakallahu fikum. Kalau seorang mau bersyukur kepada Allah, walhamdulillah. Allah uji para sahabat yang lurus keimanannya dengan adanya perseteruan, pertumpahan darah. Kita diselamatkan dari pertumpahan darah. Barakallahu fikum yang belum tentu dalam keimanan itu apa? bisa menandingi bahkan tidak bisa menandingi apa yang ada pada mereka kan demikian Masyarakat ikhwah <clears throat> barakallahu fikum sehingga makna tarahum memuliakan atas sahabat itu ad-doa mendoakan seperti tadi yang dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun orang-orang yang hidup setelah muhajirun ansar yang mereka ucapkan apa rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman doakan juga talabur rahmah lahum memohon kepada Allah agar mereka dirahmati siapa sahabat itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Nukhbatul Fikr definisi sahabat annahu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabat itu orang yang berjumpa dengan nabi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan nabi mu'minan bihi mengimani dengan apa yang dibawa Nabi. Beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mata 'alal Islam. Dan kematian dia itu di atas Islam. Itu sahabat namanya. Sahabat adalah orang yang berjumpa, istilah berjumpa itu tidak mengharuskan misalnya percepatan tangan, ketemu, saling melihat tidak. Kadang-kadang Nabi tidak melihatnya, sahabat yang melihatnya kan begitu. Itu namanya apa? Berjumpa. Semata-mata berjumpa dengan Nabi walaupun tidak ketemu langsung itu sudah dikatakan sebagai sahabat Nabi dan ini khususiah bagi Nabi kita Muhammad SAW dan juga menunjukkan kemuliaan sahabat. Nah kalau kita kalau kita misalnya ketemu berkali-kali aja belum tentu menjadi sahabatnya, kan begitu. Itu sahabatnya ya, bukan kan begitu Padahal apa? Bertahun-tahun bertemu barengan kan begitu. Tapi sahabat yang mereka berjumpa dengan Nabi, apakah Nabi melihat? Apakah tidak? Sahabat yang melihat Nabi, apakah tidak? Tapi bertemu dalam satu pertemuan sudah disebut apa? Sahabat Nabi. Dengan catatan dia beriman dengan apa yang dibawa Nabi dan meninggal di atas Islam walau tahallalat biriddah fil asah kata Ibnu Hajar meskipun sempat murtad lalu Islam lagi atas pendapat ulama yang benar. Jadi kalau ada sahabat kemudian sempat murtad lalu Islam lagi meninggal di atas Islam masih dikatakan sebagai apa? sahabat dan itu khilaf di kalangan ilmi namun kata Al-Hafidh Ibn Hajar atas pendapat yang benar mereka tetap dikatakan sebagai sahabat <clears throat> karena itu Alul ilmi menyatakan bahwa al-liqa'am minal mujalasah yang namanya pertemuan lebih umum ketimbang duduk bersama Nabi. Kan begitu berjumpa, bukan duduk bersamanya. Kemudian kita nukilkan beberapa ucapan para ulama terkait dengan perihal barakallahu fikum pemuliaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata Al-Imam Ibnu Abi Zamanain dalam kitabnya Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanain dalam kitabnya Usul Sunnah meriwayatkan dari Imam Ayyub Ibn Abi Tamim mata Sakhtiyani. Ayyub Ibn Abi Tamim mata Sakhtiyani. Ayyub Ibn Abi, Abi Tamim mata Barakallahu fikum. Itu pernah dalam kisahnya ada orang dari kalangan ahlul bid'ah yang ingin membacakan ayat Aqra alaikal Quran. Datang mengetuk pintu. Ayub bin Abi Tamimah as sakhtiani menawarkan, "Bolehkah saya bacakan kepada Anda Al-Qur'an?" Kata Ayub, "Wala nasifah." Mengisyaratkan dengan jari ling, jangankan separuhnya. Tidak, kan Nah, orang kan kadang-kadang masa dibacakan Quran nggak mau kan begitu ya. Kan demikian. Bahkan sebagian ahli ilmi diriwayatkan ketika orang-orang bid'ah membacakan Quran ditutup telinganya. Khawatir kalau sampai mendengarkan bacaannya lalu tertarik. Oh ternyata surahnya bagus walaupun dia mubtadi kan begitu ya. Oh ceramahnya bagus walaupun dia menyimpang. Kan demikian hati-hati. Pujian-pujian itu kadang-kadang beranjak dari hal seperti itu. Oh, orang baik. Masya Allah suka nolong. Ramah. Kan begitu. Enggak seperti ustadz-ustadznya alusuna. Serem, kaku. Kan gitu. Suka marah. Kan begitu ya. Nah. <clears throat> Kata Ayub Ibn Abi Tamim atas sakhtiyani Man ahabba Abu Bakrin Fakat aqamad din Siapa yang mencintai Abu Bakar, dia telah menegakkan agama. Ini bukan sikap yang bermakna seorang melampaui batas. Menunjukkan kepada kecintaan. Karena barang siapa yang membenci Abu Bakar, maka hancur agama ini. Waman ahabba Umar faqad awdaha sabil. Siapa yang mencintai Umar maka telah jelas jalannya jalan agamanya. Waman ahabba Uthman istanara binurillah jalla wa al jalla wa ala. Barang siapa yang mencintai Uthman maka dia pun memohon untuk mendapatkan pencahayaan dari cahaya Allah. Waman ahabba Aliyan faqad akhadha bil urwatil wuthqa. Siapa yang mencintai Ali barakallahu fikum maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ida ra'aita ar-rajula yatanaqqasu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Kata Imam Abu Zur'a al razi kalau kamu melihat ada seorang yang mengkritisi seorang sahabat saja, karena kewajiban menghormati, memuliakan sahabat itu semuanya. Jangan memilah-milah. Semua sahabat itu kita muliakan. Adapun barakallahu fikum dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada itu tidak boleh kita mengkritisinya mencukupkan, menahan, tidak berbicara dengan hal-hal yang terjadi pada para sahabat terkait dengan apa? kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Sebab itu para ulama tidak menyukai terkait dengan apa sering menceritakan konflik bagaimana dibunuhnya Utsman, yang bunuh siapa, siapa yang andil kan begitu ya. Mengkritisi bahwasanya Muhammad bin Abi Bakar ikut bersamanya, kan putra Abu Bakar dibesar-besarkan. Demikian pula Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Aisyah dan seterusnya. Sering diceritakan. Ini mengkhawatirkan kebelabasan. Yang sampai kadang orang menilai, oh sahabat yang benar ini, yang itu salah. kan Hati-hati. Sebagaimana para ulama menahan diri dari apa? Pembicaraan terkait dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kata Abu Zur'ah, Razi siapa yang melihat ada orang yang mengkritisi sahabat Nabi satu saja, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah dia zindiq, dia munafik. Dalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun. Yang demikian karena menurut kami Nabi itu mengajarkan kebenaran, Al-Qur'an pun perkara yang mengandung kebenaran. Karena Nabi mengatakan apa? La tasubbu apa? Ashabi kamu jangan mencela sahabatku satu pun dari mereka. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam akidahnya wasitiyah berkata wa min usuli ahli sunnah wal jamaah termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah ialah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keselamatan, bersihnya hati. Orang-orang yang berpijak kepada ahlu sunnah wal jamaah dan bersihnya, selamatnya lisan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama wasafahum atau wasafahum Allahu bihi fi qouli ta'ala seperti yang Allah sifati mereka pada firman Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ila akhir ayat Ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum sehingga perihal terkait dengan pembicaraan sahabat maka seorang intinya dalam bab ini adalah memuliakan mereka. Tidak boleh ada sedikit pun bagi kita mengkritisi atau barakalafikum mengucapkan ucapan-ucapan yang merendahkan, menyepelekan, menjatuhkan semua tadi kita tahan. Jangan sampai lisan kita, bahkan keyakinan kita, timbul hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada kedengkian. Walaupun mereka manusia, tetapi mereka sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Mungkin pertemuan kita pada kesempatan Doro kali ini. Begitu, saya berasakan. Siapa sebutnya? Masih ya. Baik, wabah alam masih ada berapa prinsip ini? Nasru sabi' hmm. Al-Thamin wa Tasi' nah. Kamu dilanjut sampai jam 12 <laughs> Baik Mudah-mudahan Allah memberkahi Jazakumullah khair atas semua perhatian, demikian pula semua pihak yang kemudian dengannya ba'da taufiqillah bisa terselenggara kajian kita ini masykuru ma'jur jazakumullah khair demikian pula jika pemerintah di Pangkalan Bun ini juga memudahkan urusan-urusan bahasanya kan enggak alhamdulillah selesai doroh kemudian nggak dicekalkan begitu ya <laughs> ya, karena itu perlu perizinan kan begitu ya. Dan kami nasihati ikhwan ya mungkin pada tahun-tahun berikutnya mencoba untuk melobi masjid-masjid kan demikian. Diadakan ceramah-ceramah umum supaya diperkenalkan tentang dakwah. Nah, insya Allah demikian akan bisa apa? Bisa membuka hati kaum muslimin. Karena apa? Ahlu sunnah kebaikan ini kalau tidak segera berlomba-lomba barakalafikum terdepan untuk kemudian memahamkan akan didahului pihak lain yang juga mereka kencang dalam memahamkan walaupun di atas kebatilan kan demikian surah peperangan kan begitu ya. tidak bermakna kemudian banting-bantingan berkelahi tidak tapi di atas al-haq seorang mendakwakan agama ini Naam dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita kesehatan Demikian pula kesenangan cinta kepada ilmu itu sudah modal. Juga barakallahu fikum jangan merasa kecil hati atas keterlambatan, ketidakmampuan dalam hal memahami, terus mengulang-mengulang. Dan juga para ikhwan barakallahu fikum juga jangan menggampangkan saling kemudian barakallahu fikum merendahkan dalam memahami satu hal yang lain. Oh ini kayaknya dia nggak paham gitu. Jangan. Fabarakallahu fikum semoga ikatan demikian pula persahabatan yang terus dibangun di atas ilmu, kejujuran itu akan semakin Allah tampakkan tentang kekuatan dakwah di suatu tempat dan senantiasa berpegang kepada barokah. Keberkahan dari Allah itu karena apa? Subutul khair. Jika sesuatu diberkahi itu terus Allah akan menetapkan kebaikan pada sesuatu. Tapi kalau kita melanggar kalau kemudian kita menyimpang, kalau kemudian kita sembarangan berjalan, melupakan tentang prinsip-prinsip, melupakan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi kita, para sahabat dan para ulama, seolah-olah apa ya rame, seolah-olah guyub, seolah-olah dalam kondisi masya Allah dikenal di mana-mana, tapi tanpa keberkahan sedikit demi sedikit, pelan dan perlahan kebaikan itu akan sirna. <clears throat> Walaikumsalam. Bukan demikian. Semoga Allah Azza wa Jal <clears throat> kembali memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.